بسم الله قال المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام الصيام رمضان قولنا المسألة الثانية الجواب على من tahrim asyam fi yaum Maka ketahuilah ya ibadah Allah permasalahan yang kita bahas di sini di mana penulis dari usulnya akan membuatkan perkara kemudian membuatkan bab seperti bab sahrin yaumisyah karena ini perkara yang silap maka setelah itu penulis akan menjawab dari pendalilan-pendalilan yang menyelisihinya. Maka kesimpulannya di pelajaran yang terdahulu tentang tahrim yaumisak maka suatu perkara dari empat perkara. Pertama, wajah pendalilan yang pertama dari sepuluh hadis yang disebutkan di matan bahwa nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yuqaddim Ramadan di Aisyah Tidak boleh untuk diawali dengan berbagai puasa. Baik puasa satu hari ataupun dua hari. Sesuai dengan hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, hadis Ibn Abbas, hadis Ikrimah. Yang mana di sini semuanya dengan lafaz la taqaddamu atau la tuqaddimu dan la tuwasilu. Dilarang disambung Ramadan dengan puasa satu hari dinamakan puasa bisa. Ini pendalilan dari permasalahan terdahulu, dari wajah yang pertama. Ingat ini. Wajah yang kedua, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yuasilusian di Syaban orang Ramadan min di Syaban. Dilarangnya disambung puasa Ramadan tanpa sebab yang syar'i itu maknanya. Karena di dalam hadis di asli disebutkan ilah tapi yang mansoma yoman yang biasa dia itu melaksanakan puasa seperti Senin Kamis dan yang lainnya. Maka ini alasan yang kedua. Tidak ada dan syar'i untuk berpuasa sehari sebelum sahban. Maka dilarang dari segi ini. Tidak ada alasan syar'i. Alasannya, ilmu Ustaz, Ila rajulun kana yasum sauman fal yasumhu. Kecuali mereka orang-orang yang biasa berpuasa, maka agar berpuasa. Adapun permasalahan yang ketiga, nah Rasulullah SAW an ya'al yaum ashab Ramadan. Bal amara Rasulullah SAW an yaj'ala hadzal yaum salatina min Sya'ban. Dilarang oleh Nabi menjadikan pada hari itu berkuasa dari segi apa? Dari segi Nabi memerintahkan untuk menggenapkan jika tidak terlihat hilang dengan salafina yauman. Maknanya tidak boleh berpuasa, tetapi digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka dari mana laksanakan puasa dinamakan puasa rusak? Tidak ada. Tapi yang diperintah oleh Nabi agar fa'amil iddah salatina yauman dipenuhi menjadi 30 hari. Dan perkara yang keempat, yaitu Ramadan tubna bil yaqin. Ima bi ya, atau ikmal sya'ban. Wa yajuz siyam fihi ala sya'b. Bahwa di dalam Islam agama ini tidak dibangun dari keraguan keraguan ataupun spekulasi. Mungkin masuk Ramadan, tidak masuk Ramadan, mungkin maka lebih baik puasa. Tidak ada spekulasi dalam Islam. Dalam Islam harus yakin dan beristidak dengan hadis Abdullah bin Zaid al-Ansari dan juga yang mana disebutkan seseorang yang ragu di dalam sholatnya, apakah dia keluar dari sholat? Tidak boleh. Sholat adalah ibadah. Harus dalam keadaan yakin. Selama kamu melaksanakan wudhu sebelum sholat kamu, yakinilah. Lalu bagaimana ada was-was syaitan meniup-niup di bawah seakan-akan usaha atau, ataupun sesuatu. Nabi mengatakan, La fakir, wa yang syarif, jangan berpaling dan membatalkan sholat kamu sampai terdapat dua keyakinan yang mengeluarkan kamu dari keraguan. Apa keyakinan yang pertama? Tasma sautan. Keyakinan yang kedua? Tajidu rihan mendapatkan angin yang bau atau suara, maka di sini yakin bahwa kamu telah batal. Maka maknanya di sini tidaklah puasa yang musyak itu dilakukan kecuali karena ibadah ini dibangun di atas keyakinan. Kita tidak melihat hilal, yakinilah bahwa itu adalah 30 hari. Karena Nabi telah mengatakan sumulir yatihi Wa afiru lil iyatihi fa in guma alaikum fa akmilul iddah salatina yauman. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa harus puasa yaum Seperti itu. Ini empat pendalilan tentang tahrimnya yaum dari empat kaidah tadi yang semuanya berlandaskan dari hadis-hadis yang sahih seperti kami sebutkan 10 ahadis di dalam matan. Kemudian kita masuk kepada masalah jawaban kepada mereka orang-orang yang maka ketika ibadah di dalam masalah ini Masalah bab. Masalah yang pertama apa? Dinamakan al-masalah asaniyah di bab ini. Permasalahan ikhtilaf apa? Ikhtilaf penetapan cukup satu orang ataupun dua orang dalam melihat Ramadan. Yang raja mana? Cukup satu orang. Pendalilannya apa? Mantuk. Adapun yang mengatakan harus dua orang masuknya Ramadan makhluk. Maka masalah yang pertama. Sekarang ha disebutkan hadihil masalah asamiya, maknanya masalah yang kedua di bab ini tentang permasalahan puasa yomisah dahulu maka di dalam pembahasan ini, di akhir permasalahan Yaumisak, kita menjawab pendalilan mereka. Maka di sana ada yang mengatakan puasa Yaumisak bukan wajib, eh, bukan haram. Maka mereka yang mengatakan bukan haram itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya Rabbi wujud siam Yaumisak. Wajib dan wajah pendampingan dengan dua hadis disebutkan dalam disebutkan dua hadis karena hadis Ibnu Umar Masalah sunnah Allah tidak itu fasumu wa idza raitumuhu fa'firu fa in alaikum fa'biru lahu hadis Ibnu Majah kita juga menjadikan dia menjadi pendalilan tidak bolehnya puasa Yom Musa. Ajar makna dirulahu lahu ayat akmilu idat syaban salatina yauman. Ini jawaban kita kepada mereka. Saat mereka beristijal dengan hadis Ibnu Umar yang telah terdahulu tahrif mengutarakan alaih. Wajah pendalilan mereka tentang wajibnya puasa Yom Musa. Fakbiru lahu. Kata mereka, jika tidak terlihat hilal, fakbiru lahu. Apa takrif fakbiru lahu? Beda pandangan di sini dengan kita. Kita mengatakan fakbiru lahu sesuai riwayat-riwayat yang lain apa? faat minul iddah salatina yauman. Sehingga hari itu tidak boleh puasa karena masih syakban. Digenapkan 30 hari jika tidak melihat hilal. Adapun mereka yang mengatakan lahu tinggal dengan kewajiban puasa Yom Isya, mereka mengalihkan makna takbirulahu ayat ay bayaku idata sya'ban ila tis'awa isrin. Itu makna takbirulahu ayat ay bayaku lahu. Jadi, jadikan sya'ban itu 29. Maksudnya, ya sudah berarti besok puasa. Jadi Yom Isya itu wajib puasa. Karena apa? Karena perintah takbirulahu maknanya bayaku alaih. Maknanya sempitkan. Bulan itu menjadi 29. Lihat, berlawanan apa tidak maknanya? Hmm? Berlawanan apa tidak? Jelas berlawanan. Pentafsiran kita fakdirulahu, jadikan bulan Syaban 30 hari. Kata mereka fakdirulahu maknanya sempitkan. Jadi di bulan itu menjadi 29 hari saja. Sehingga Yaumusab dijadikan bagi mereka satu Ramadan. Maka dari mana pendalilan mereka sakdirulahu maknanya sempitkan? Dari Al-Quran. Jadi Al-Quran mensyarah dari pendalilannya Allah berfirman, "Wa man alaihi rizquhu Makna waman kudira alaihi rizkuhu kata mereka, adalah disempitkan. Dan juga di dalam surat Ar-Ra'd, sutur rizqa lima yasha wa yaqdir. Maka Allah meluaskan rezeki bagi seseorang wa yaqdir dan juga menyempitkan. Maka dari sini di makna dari dua ayat yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ay bayitu alaihi rizqahu. Wa man qudira alaihi rizquhu barang siapa yang disempitkan rizkinya maka ini subuhat dari mereka. Sehingga makna hadis Ibnu Umar fakdirulahu dari qadar. Dari dua ayat tadi maka fakdirulahu sempitkanlah pada Sa'ban itu menjadi 29 hari saja. Berarti Yomusyak awal dari Ramadan. Paham tuh? Maka bagaimana menjawab permasalahan ini? Inilah pasal yang kita pelajari sekarang. Jawabnya, ada tafsir batil. Tafsir ini batil. Mengambil hadis dari Al-Quran dan menerapkannya seenaknya. Makna takdiru lahu adalah disempitkan sesuai ucapan Allah wa man qudira alaihi rizquhu maknanya disempitkan rezekinya yang sutur kali lima yasha lima yasha wa yaqdir maka Allah berkehendak untuk meluaskan melapangkan rezeki seseorang wa yaqdir dan menyempitkan nah berarti di sini takdirulahu sempitkan sahabat jadi 29 hari saja maka tafsir ini tafsir yang batil Kenapa? Karena al-hadis mufassar bil hadis. Hadis-hadis itu dijelaskan juga dengan hadis yang lain. Setelah datang riwayat-riwayat yang kami sebutkan di dalam makna. Makna birulah milu tidak sya'ban salatina yauman. Sempurnakan 30 hari syakban. Itu makna birulah. Hadis ditafsir dengan hadis. Boleh hadis ditafsir dengan Quran, namun ada tempatnya. Ada di hadis ditafsir dengan hadis banyak. Seperti lihat di dalam matan wafat dari jatain wumma alaikum di salatina yauman. Jika tidak terlihat dikarenakan mendung ataupun hujan, fa'udu salatina yauman. Maka sempurnakan syakban menjadi 30 hari. Maka di sini tidak disempitkan maknanya. Tetapi justru diluaskan saat menjadi 30 hari. Berarti Yomusab hari yang ke-30. Ini hadis Jabir mensyarah hadis Ibnu Umar. Hadis disyarah dengan hadis. Dan begitu pun dari Ibnu Abbas, fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddah salatin. Dan diriwayat, di dalam kaul hilal fastakmilu salatin lailatan. Maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini. Sebenarnya dan juga datang dari Aisyah, kain dumma alaih ada salatina yauman summa soma. Maka di hadis Aisyah lebih jelas, jika tidak terlihat hilal maka jadikanlah Sa'ban 30 hari, kemudian hari keesoknya baru puasa satu Ramadan. Bahkan telah dinukilkan dari makna ini. Makna fakirul dinukilkan ijma dibawa kepada hadis-hadis yang lain seperti Jabir ijma ulama makna takdirulahu adalah ditambah, disempurnakan menjadi 30 hari. Itu maknanya. Bukan takdirulahu adalah disempitkan. Beristimbat dengan ayat yang tidak nyambung masalah tentang permasalahan rizki. Bahkan takdirulahu ayat saat milu idata syahr salatina yawman. Wa ma'alaihi ijma al muslimi dinukilkan oleh Imam sempurnakan 30 hari. Ini dinukilkan oleh Syekh kita Ziarah Ibn Taymiyah Maka bukan kitabnya dia, kitab penulis setelah dia. Maka di dalam pembahasan ini jawabannya jelas. Hadis Ibnu Umar lahu adalah di apa yang Rajah berarti hmm? disempurnakan atau dikesempitkan disempurnakan 30 hari bukan disempitkan ini jawaban yang pertama bagi mereka yang mengatakan wajib jawaban yang kedua paham ya pendalilannya wajib fakirulahu maka wajib untuk menyempitkan Syaban 29 hari maka yuk ya, Kemudian pendalilan yang mengatakan wajib juga akan luk juga selain tadi lapar takdir disebutkan di mat dari Imran ibn Husain kalau dirajulin rajulin hal sumta in surari hadasah kalau kalau ida aftarta Ramadan yauman au yaumin. Maka sunat yang kedua mereka yang mewajibkan yaumus syak hadis Husain bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang apakah kamu berpuasa min surari hada syahr maka di sini apa maknanya surari hada syahr disebutkan oleh Abu Ubaid di dalamnya eh, di dalam kitab Syihah Al-Athar Masyarikul Anwar ala al Athar bahwa makna surah syahr ayat ujung dari bulan. Maka yang diinginkan adalah akhir dari bulan Sya'ban. Maka Nabi menanyakan kepada sahabat ini, apakah kamu puas surori hadas syahr di penghujung di ujung bulan syakra dikatakan oleh orang ini tidak maka difatwakan oleh Nabi fasum yauman au yaumi ini hujah maka diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan kodok karena dia di kodok alam fasum yaum syakra Kata mereka beristijab. Ini pendalilan yaum syak itu wajib. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kepada sahabat, apakah kamu puasa di penghujung bulan Sya'ban ini? Dikatakan tidak ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah. Setelah puasa kamu harus adanya satu hari ataupun dua hari, kamu tidak puasa di akhir bulan Sya'ban. kan Wajah pendalilannya. Berarti akhir bulan Sya'ban itu, yakni yaum syak kata mereka, wajib puasa karena Nabi memerintahkan untuk mengkodok bagi dia. Maka jawabnya seperti disebutkan di dalam matan Al-jawab istidlaluhum bihi gair sahih. Pendalilan mereka dengan hadis ini pendalilannya tidak sahih. Maknanya hadisnya sahih. Hadis yang mutafakun alaih. Namun pendalilannya tidak sahih. Maka bagaimana menjawabnya? Daliluhum bi hadis sahih walakin hada ta'wil fihi at-takalluf. Ada misari hal Wujud wa dihi. Maka istidal mereka dengan hadis Imran ibnu Husain dengan perintah mengkodok bagi sahabat di sini yang ditanya oleh Nabi tidak puasa di akhir Sa'ban, ini katanya dalil puasa Yomusak wajib. Karena Nabi mengatakan puasa kamu di akhir dari Sa'ban tidak. Maka wajib bagi kamu setelah selesai dari puasa untuk mengkodoknya. Kita jawab, hadisnya sahih, mutafakun alaih. Namun wajah pendalilan menjadikan kewajiban puasa Yomusak tidak ada wajah halus. Memberat-beratkan diri jadi segi yang pertama, tamil fi saumi hi akhirusak disabab karena rojul terawjabahu ala nafsihi binader atau kafar fa'amarahu bil qadar. Maka di sini ihtimal Nabi mengetahui kedudukan orang ini. Bahwa orang ini telah bernazar akan berpuasa di akhir kafar dari puasa yang terdahulu bisa jadi dia kekurangan ataupun bahkan kafar melakukan di siang Ramadan yang harus dibayar dua bulan ataupun sebagainya yang jelas dia mempunyai kafar ataupun kafar yamin maka dia harus membayar di ujung saban puasa satu hari atau dua hari Nabi tahu eh, Nabi bertanya kepada dia, eh, besok lagi nih Ramadan. Kamu kemarin bayar utang kamu apa tidak di ujung Syaban? Dikatakan orang ini tidak. Ya sudah kalau begitu, telah masuk Ramadan sekarang, bayar satu hari ataupun dua hari di bulan Ramadan. Kan? Itu pendalilannya lebih jelas. Bahwa orang ini mempunyai hutang satu hari ataupun dua hari sebelum Ramadan. Itu jawaban yang pertama. Apa jawaban yang pertama tadi? Orang ini ihtimal. Ihtimal maknanya kemungkinan. Mempunyai puasa yang wajib. Yang diketahui. Aku akan berpuasa di akhir Ramadan. Nah, di akhir Syaban. Kemudian Nabi mengetahuinya dan menanyakan, kamu puasa atau tidak? Tidak. Kalau begitu, wajib dikodok Ini ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, dari karojul karena qad siyami akhir syahr. Au maudib ala siyami Daud au isnin wal khamis. Fatara ta'atir sya'ban li dhammihi anna sawmahu yakunu istiqbalan li Ramadan. Fayakunu manhiyan anhu. Fayursidulahu Nabi SAW an yakbiyahu. Perkara yang kedua, orang ini sudah terbiasa puasa sunnah. Baik Senin Kamis, baik Daud, diketahui oleh Nabi sunnah di setiap bulan. Maka di saat Nabi menanyakan kepada dia masuk Ramadan melaksanakan puasa atau tidak di ujung dari bulan Syaban? Tidak. Padahal Nabi tahu orang ini biasa berpuasa dan terkena hari puasanya itu di akhir bulan Syaban. Orang ini takut bahwa jika dia berpuasa akan mendahului Ramadan satu hari atau dua hari tidak boleh. Dia kini seperti itu. Maka Nabi mengatakan, kamu tidak berpuasa di hari itu? Tidak. Padahal puasanya sunnah. Seperti kami sebutkan di dalam misal yang terdahulu, bahwa puasa misalnya Ramadan jatuh di hari Jumat. Maka orang yang terbiasa melaksanakan sunnah Senin Kamis, masuklah Kamis di akhir Syaban. Maka puasalah. Nah, dikira orang ini tidak boleh mendahulukan Ramadan ditinggal, maka Nabi mengatakan yang mengetahui, kamu tidak puasa di akhir Syaban padahal biasa kamu berpuasa dan jatuh hari Kamis itu kepada puasa Senin Kamis. Kenapa kamu tidak berpuasa? Akhirnya dikatakan oleh Nabi, ya sudah dikodok. Maka di sini menjadi pendalilan yang diinginkan kodok bukan kodok yang wajib. Maka sunnah pun dikodok. Mana dalil sunnah boleh dikodok? Sunnah yang terus-menerus dilaksanakan, tidak terlaksanakan hari itu dikarenakan udur syari sakit ataupun hujan ataupun apa saja boleh dikabut. Hadis itikaf nanti di pelajaran itikaf bahwa Nabi Muhammad SAW iktakafa fi di asro awal min Ramadan. Kemudian Nabi tidak melaksanakan itikaf pada tahun itu, cuma kata Rasulullah melaksanakan itikaf sepuluh pertama di bulan Syawal. Sekarang itikaf hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Itikaf di akhir Ramadan. Nabi tidak bisa melaksanakannya. Kemudian Nabi membayarnya. Nah, itikaf ini dari bulan Syawal. Maka sunnah boleh dibayar dengan sunnah juga. Maka inilah jawaban. Bahwa Nabi itu yang kedua mengetahui bahwa orang ini dalam maka di hadis Abi Hurairah yang terdahulu la taqaddamu Ramadan yawma la yawmin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Boleh seseorang di Ramadan di mereka berpuasa tidak boleh pada dasarnya. Kecuali jika memang dia mempunyai puasa yang mukad, yang terus dia lakukan. Maka jatuh puasa Senin Kamis di hari Kamis dan besoknya Ramadan tanggal satu Ramadan maka tidak apa-apa berpuasa. Dan Nabi di sini ikmal, kamu kemarin puasa, biasa kamu berpuasa Daud. Yang jatuh kemarin di akhir Syaban jatuh puasa Daud. Ini Kamis. Maka awal Ramadan hari Jumat, maka Kamis kamu puasa tidak ya Rasul. Dia takut untuk menyambungnya. Maka kalau begitu kata Nabi, gantilah di dalam puasa yang sunnah yang kau tinggal itu setelah Ramadan nanti. Maka di sini menjadi pendalilan bolehnya melaksanakan kodok kepada sunnah. Dan kodok kepada sunnah juga tempat sholat rawatib. Banyak di dalam hadis di mana hadis ini dari Ummu Salamah, Aisyah dan yang lainnya Ditanya Rasulullah, ditanya istri Nabi tentang dua rakaat setelah asar. Dua rakaat setelah asar tidak boleh dilaksanakan. Waktu yang terlarang Nabi melaksanakan dua rakaat setelah asar. Maka ditanya Ummu, Salamah, apa yang dilakukan oleh Nabi sholat dua rakaat setelah asar? Kan tidak boleh. Dikatakan, ditanyakan kepada Nabi, telah terlupakan kepadaku sholat al asar. Ataupun ba'da duhur maka tersibukkan olehku aku melaksanakannya sekarang. Menandakan bahwa bolehnya melaksanakan kodok untuk sunnah. Tidak mesti juga. Terutama sunnah yang mukadadah. Ada permasalahan Masa yomusa. Insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada permasalahan yang mengatakan sunnah. Masih ada penyetok sekarang 34. Bagaimana kalau kita menjawab soal? Hmm? Hmm, ya. Langsung berdiri. Baik. Okay. Bismillah. Perkataan zikir yang lain setelah al-istita kita telah bahas juga adalah al-istiadah. Maka al-istiadah barakallahu fikum termasuk didik setelah kita membaca istita. Masuk kepada keumuman ayat faidah al Qur'an hasta ta'id billah. Maka ayat ini memerintahkan pada kaum muslimin tidak qara'ta al-Qur'an makna ida qara'ta bukan fi'il madi tetapi fi'lun madi arada bihil mudhari bukan maknanya tidak qara'ta al-Qur'an kamu telah selesai membaca ayat Al-Qur'an kemudian ibdillah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim begitu amalannya apa tidak tidak Begitu Tidak. Lalu bagaimana maknanya sebelum membaca Al-Quran? Sehingga fi'lun madhi fa'idha qara'ta bimakna al mubarek Bukan fa'idha qara'ta bimakna fi'lun madhi jika kamu telah membaca Al-Quran, lalu di ujungnya baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bukan. Makna fa'idha qara'ta bimakna mubarek fa'idha aroda an Al-Quran. Jika kamu ingin membaca Al-Quran, maka beristiadahlah syaitan ar-rajim. Maka keumuman ayat ini berpendapat sebagian ulama seperti apa Ibnu Abi Robah yang Nat dan yang juga Asauri mewajibkan al ibadah bagi yang di luar ketika akan membaca Al-Quran maka a'udzubillah minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi membaca Al-Qur'an. Lalu di dalam sholat pun sama. Setelah selesai dari doa kita, ya dia lagi tapi kemudian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa satu kali saja dalam rokaat rokaat. Kalau dia rokaatnya tiga, maghrib di rokaat yang pertama. Kalau dia dua di sholat fajar tadi, maka dia yang Allahu Akbar membaca istighfar Kemudian A'udhu billahi minasyaitonir rajim min hamdi. Baru Al-Qur'an. Fatiha Maka istiadah telah kita ajarkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dia menurut pendapat atau Ibnu Abi Robah dan jumhur adalah wajib dan afwan pendapat atau dan Sufyan Asauri wajib. Adapun pendapat jumhur sunnah bukan wajib. Yang jelas, meskipun dia sunnah ataupun wajib, maka pantas bagi kita untuk menghidupkannya. Sehingga setelah membaca iftitah, baca al-istiadah. Tinggal permasalahan bagaimana lakukan al-istiadah, maka dihafal. Itu lakukan al-istiadah ini telah kita selesaikan pelajaran ini, namun diulang sedikit dari Abi Said al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi yang sanatnya Hasan dikarenakan Ja'far ibnu Sulaiman Abdu Ba'i meriwayatkan dari Ali ibn dari Abil Mutawakil dari Abu Sa'id Al Khudri. Disebutkan oleh Abu Sa'id bahwa dia di saat mendengar Nabi salat malam setelah bertakbir dan membaca Nabi mengeraskan suaranya membaca A'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim min hamdihi wa nafsi wa nafsi Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Maka hadis ini juga dari sahabat selain datang dari Jubair Ibn Mutim yang sama. Membaca kita kemudian Nabi membaca kita ya syaitan lagi. Ya minta kan nafsihi wa nafsi. Maka nafsihi kan wa Nafsi. Ini di hadis Jubair Ibnu Mut'im. Yang mana di sanadnya Al-Anzi ataupun al anazi yang mana dia majhul. Maka di hadis Jubair Ibnu Mut'im ada rawi yang majhul. Kemudian datang dari sahabat yang lain. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Sebelum Allah yang ketiga dari Ibnu Mas'ud yang disahihkan oleh Al-Hakim katanya sanadnya sahih. Namun pada hakikatnya baik karena riwayat Ibnu Sa'id di Abdurrahman As-Sulami an Ibnu Mas'ud. Abu Abdurrahman As-Sulami dia mendengar dari Ibnu Mas'ud seperti datang di sahih. Namun yang jadi masalah apa Ibnu Sa'id. Dia rawi yang fikoh namun fikun dan kita bahas di pelajaran-pelajaran saya Al-Bukhari dan yang lainnya, rawi-rawi yang mukhtalif, yang pikun, dan tidak diketahui kepikunannya, sehingga bagaimana dilihat siapa muridnya yang meriwayatkan setelah pikun. Dan dari muridnya yang meriwayatkan dari kepikunannya adalah Muhammad ibnu Fudail. Maka Muhammad yang meriwayatkan hadis ini al bayhaqi dan Al-Hakim dari riwayat Muhammad ibnu Fudail ada karena apa ibnu Sa'd an Abdurrahman As-Sulami an Abi Abdurrahman As Muhammad ibnu Fudail yang meriwayatkan dari apa ibnu Sa'id setelah ketikunannya. A'udzubillahi minasyaitonir ditulis min hamzi wa nafsi sudah tertulis Nanti tasmi siang ini. Kemudian di sini kenapa kita sedikit mengulang agar kita yakin bahwa al-istiadah di sini hadisnya sahih. Berarti datang dari tiga sahabat. Yang paling kuat hadis Abi Sa'id al-Khudri yang hasan dari riwayat Ja'far ibnu Ja'far ibnu Muhammad abu dubai Ja'far ibnu Sulaiman Abu Ba'i dan dari jalan Ali ibnu Ali Arifai. Yang mana keduanya sahabat. Adapun jalan dari Zubair ibn Mut'im, ada Asim al-Anazi Majhul, dan jalan yang ketiga dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Atta Ibnu Sa'id yang meriwayatkan dari dia Muhammad bin Hudail setelah ba'dihi. saya ingin menjelaskan sedikit tentang min hamzihi wa nafsihi Mama di makna syaitan apa makna syaitan syaitan adalah kalimat yang dipergunakan untuk satu yang mengajak kepada keburukan itu namanya dari syaitan adapun asaitan ar-rajim maka ar-rajim di sini dia naat untuk syaitan eh, iblis yang ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Matrud minal khair ataupun mal'un yang dilaknat. Maknanya dijauhkan dari kebaikan, penghuni api neraka. Berpikir semuanya tentang kebukan. Dia adalah the prime evil. Sumbernya dari segala kejahatan muka bumi. A'udzu billahi syaitan rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dilaknat, yang dijauhkan dari kebaikan min di beberapa makna min bihi dan adalah nau minal junun wa ya karil insan dari termasuk merasuki manusia yang membuat gila ataupun membuat kejang-kejang kesurupan namanya kalau bahasa Indonesia Bahasa Minangnya apa? Kesurupan juga. Hah? Kesurupan juga. Pokoknya maklum ya. Ini makna min hamzihi. Berarti aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlaknat min hamzihi. Dari sifat menguasai jiwa yang bisa kesurupan. Apa? Berapa banyak dari orang-orang gila? Setelah dicek ternyata bukan masuk psikologi bukan karena dia itu sakit kejiwaan, tetapi dari syaitan. Setelah dirukyah, ternyata keluarlah syaitan dari dirinya, maka dia kembali normal. Dan ini maka sebaiknya di rumah sakit rumah sakit jiwa. Dan alhamdulillah di Indonesia yang kami ketahui dan, dan baca banyak ahli rukyah datang ke rumah sakit. Alhamdulillah karena kita negeri muslim. Ada Adapun di negeri kufar Didapati orang gila di jalanan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Maka jadi bagaikan zombie berjalan tanpa sadar di rumah sakit ketawa sendiri teriak-teriak semuanya kesurupan dari jin contoh bengkir <laughs> yang kesurupan alhasil banyak kami mendapati dulu di Jawa dan juga anak-anaknya kesurupan karena makan harta-harta yang haram dan karena menyembelih dari belakang. Banyak orang-orang setelahnya fakir dikarenakan minjam uang kepada mereka. Allah berikan dalam keadaan kesurupan dan saya pernah merupiahnya. Ternyata seorang bangkit. Alhasil ini makna hamzihi. Makna hamzihi min hamzihi dari sifat menguasai jiwa yang menguasai akal ataupun membuat orang kesurupan. Wa Apa makna Nafas inayah anil kibr dari kesombongannya. Waspada. Imuhu fi ain indahu. Maka syaitan itu mempunyai sifat kibr. Kalau kibr, dia tidak akan diusir dari jannah Allah. Wa mana akum eh, apa yang menyebabkan kamu wahai iblis untuk tidak sujud kepada Adam Khalaqtani min minarin, wa khalaqtahu min tin. Ini kibernya. Menciptakan Adam dari tanah dan aku dari api. Kiber dari segi mana? Kiber dari segi fantasi ataupun idiom biasanya. Karena pada sebelum dalil bahwa tanah lebih baik daripada api. Apa, apa atau kebalikannya api lebih baik daripada tanah. Apakah sudah ada penelitian Lalu dari mana si iblis mengatakan, engkau menciptakan aku dari api, aku lebih baik dari Adam. Kenapa aku sujud kepada Adam? Karena kiber. Maka makna wanafhihi dan kesombongannya. Maka kita beristiadah dari kesombongannya. Disebutkan oleh para ulama, kesombongannya bagaimana? Kesombongannya ini membuat dia menjadi besar. Dan membuat para pengikutnya, penyembah iblis, ataupun orang-orang yang takut kepada iblis, karena menjadi besar maka jangan takut kepada iblis, kepada kosong kepada kuntilanak. Kalau kamu takut, waduh di WC ada kuntilanak kencing, pengen duduk sholat malam, takut ketemu kuntilanak, ya sudahlah. Nunggu nanti adan awal, adan yang kedua, si Haris adan awal, si <laughs> adan yang kedua, kan syaitan pada lari, nah itu nanti masuk ke WC. Maka seperti ini akan membuat para syaitan semakin besar, semakin sombong. Min hamzihi wa nafsihi wa Adapun wa ditafsirkan oleh para ulama yang diinginkan ada dengan syair al-madmun. Maknanya mantra-mantra. Mantra-mantra mereka untuk mendatangkan syaitan. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama wa nafsihi. Seperti di dalam surat Al-Alaq Wa min syarri nafasati fil uqad. Dan juga aku berlindung dari keburukan para dukun-dukun, penyihir-penyihir yang meniupkan mantra-mantra serta ada jimat-jimat. Maka mantra untuk mengambil, untuk mengundang lengser wangi dan sebagainya. Misalnya, kalau untuk lengser wangi. <laughs> Misalnya itu diyakini mengundang kuntilanak ataupun ada doa khusus mengundang tuyul, ataupun ada doa khusus mengundang genderuwo, ataupun mengundang apa saja babi ngepet, maka ini adalah perkara dari syaitan. Maka syaitan itu mengakali dan dukun-dukun bagaimana mengundang dirinya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari jin dan syaitan masuk kepada dalam dirinya. Terutama yang dulu waktu kami ingat di SMA, kita ikut BKC, dan bongkar Club, maka teman-teman kita para pada masuk Satria Nusantara. Bangga dengan bisa memukul, mematahkan kikir. Tapi diisi, katanya oleh gurunya. Bangga dengan diisi. Apa mana diisi? Dimasukkan jin ke dalam tubuhnya. Maka mereka bangga dengan mantra-mantra. Akhirnya mereka katanya menyebut mantra dan berputar, maka dia jadi pamasan. Jadi mempunyai ilmu silat macan. Akhirnya bisa mematahkan pikir. Jadi di saat mematahkan pikir tidak dari dirinya tetapi karena memanggil jin dan jin itu kata mereka berjalan di tangannya. Tangannya itu menjadi kebal dan kuat. Apalah pikir. <laughs> seperti itu yang dipelajari oleh mereka dulu akhirnya kita memukulnya masyarakat yang real, Saat mereka merapal mantra-mantra, kita sudah duluan memberikan sidang cuci ke perutnya. Akhirnya jatuh dan muntah. Saya bilang, mana e, mantra-mantra e, kalian? Akhihi. Mantra-mantra dari ucapan-ucapan yang buruk yang bisa menjadi ucapan yang bla bla bla bla wahai iblis yang kau mempunyai sifat bla bla bla bla bla seperti itu dihafalkan maka akan datang. Maka setelah istiadah kemudian membuat Fatihah. Tapi sekarang soal jawab yang keenam ini apakah ada? Naam, setelah istiadah membaca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Hadis yang mutafakun alaih dari Ubadah bin Samit La liman lam yak, di di fatihatil kitab. Tidak ada salat yang diterima bagi akan membaca Fatihatul Kitab wajib. Maka sudah saya cari perkara yang kedua. Apa tadi al istiak Membaca al-Fatihatul Kitab ataupun al-Fatihah. Kemudian ada lagi ada. Maka pertanyaan ini apakah ada lagi setelah membaca Al-Fatihah? Ada. Apa? Adiyah indah ruku. Di saat kita ruku. Untuk adiyah indah ruku banyak. Namun saya ingin satu permasalahan saja karena waktu sudah masuk 51 menit. Pertama datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudaifah. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat lafadznya. Setelah itu ma'ana Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam zata lailatin summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal adzim wa min qiyamihi. Di sini, di hadis ini dikisahkan di hadis yang panjang Nabi salat malam. Bagaimana salat malam? Dibaca surat Al-Baqarah, dibaca surat Ali Imran, dibaca surat An-Nisa panjang. Kemudian yang menjadi poin suka. Kemudian Nabi rukuk, faja'ala yaqul subhana rabbiyal adzim. Sudah. Tanpa tambahan tiga kali dan tanpa tambahan wabi amdihi. Ini yang akan kita bahas sekarang. Di dalam hadis Muslim disebutkan Subhana Rabbiyal Adim. Ini yang wajib dihafal juga. Nanti di tasmi Jadi sekalian tadi kita sudah kemarin, tasmi hari ini al-istiadah, kemudian baca al-fatihah, kemudian baca Subhana Rabbiyal Adim. Sekarang sebelum kita tutup, 42 masih ada 8 k apakah lafaznya tiga kali boleh apa hanya satu kali kita jawab di hadis Muslim diriwayatkan Hudzaifah satu kali tidak akan wajibnya satu kali karena datangnya riwayat-riwayat yang lain riwayat yang lain itu dari mana datang dari Jubair ibnu Mutim. bahwa Nabi Muhammad SAW tidak rokaat bahwa Nabi Jikar itu berkata, Subhanallah al azim salasa marwatin. Disebutkan di hadis Jubair ibnu Mutim tiga kali. Maka subhanallah al azim, subhanallah al azim, al azim. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad darutu dari jalan Abdul Aziz ibnu Ubaidillah dari dari sahabat Jubair ibnu Mutim Maka hadis ini sanadnya baik dikarenakan Abdul Aziz ibni Ubaidillah ibnu Sinan Al-Hamsi baik. Dan tidak meriwayatkan dari dia kecuali Ismail ibnu Ayyub. Kemudian kalau tadi dari juga dari Ibnu disebutkan salah sama roh. Apakah ada jalan yang lain? Lain masih seperti riwayat Muslim. Berarti sahabatnya siapa? Hudaifah. Namun di riwayat Muslim sebutkan satu Al Azim diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah. Tentunya sangatnya lain. Diriwayatkan dari Laqad idza raka'a subhana rabbiyal azim sama rohi. Jika membaca subhana rabbiyal azim kali kata Maka hadis ini silahkan dihukumi saya baca kitabnya di Sunan Ibnu Majah dan Indah. Hadatsana Muhammad ini, Al-Misri. anak Ibnu Lahiyah an Ubaidillah Ibnu Abi Ja'far an Abil Azhar an Hudaifah. Mahalu hadatsana Baik. Usanadihi Ibnu Lahiyah masmuh Abdurrahman Rahman atau Abdullah atau Abdul Majid atau Abdul Abdul Samad Abdullah ibn Lahiyah. Ahsan. Anak-anak kita sudah mulai bisa mentahri hadis karena makruh di sanadnya ada Ibnu Lahirah. Nah, itulah keadaannya. Dia adalah hafalan yang rusak dan dia mudah bukan dari Ubaidillah bin Abi an maka datang dari Husain dan datang riwayat yang sahabat Akram, sahabi, yang mengatakan aku melihat Nabi Muhammad SAW di saat itu dia membaca Subhana Rabbiyal Adim Salahan. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan di sanadnya ada Abdullah bin Sabib. Haddatsana Muhammad bin Haddatsana Ibrahim bin Kan Ubaidillah ibni Abdullah ibni Akram dari bapaknya. Berarti sahabatnya Abdullah ibnu Akram. Namun di sanadnya ada Abdullah ibnu Sabib wahwa da'if. Maka lihat bagaimana lafaz saratan kita anggap sahih. Karena datang dari berbagai jalan. Dari juga ibn Mu'im meskipun da'if. Dari riwayat Hudaibah, dari jalan Ibnu Rabi'ah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan dari sahabat Abdullah ibni Akram. Yang di sanadnya baik karena Abdullah bin Sabit Maka dia ada tambahan salatan ini bisa dipakai. Para ulama mengatakan bagaimana di hadis Muslim satu subhanallah al Adim di riwayat yang selain Muslim dari berbagai sahabat dari Abdullah bin Arqam eh, dari Abdullah bin Akram dari Hudayfah sendiri dan dari juga Ibnu Mut'im yang semuanya baik disebutkan saratan. Maka para ulama mengatakan hadis Hudaifah satu itu yang wajib. Sehingga ruku baca subhana azim itu yang wajib. Namun jika ingin sunnah ditambah menjadi tiga itu boleh. Paham ya? Berarti tasmi kita sampai subhana rabbil azim. 55, 5 menit lagi. Kemudian tambahan wabiham. Kadang ditambah subhana rabbil azim wabihamdihi. Sahih apa tidak? Ini yang akan kita bahas. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Bah Ibnu Amir. Bahwa Nabi jika ruku mengatakan subhana al adu wa bihamdihi. Salahkan. Maka kalimat salahkan kita bisa jadikan kita ini penguat dari riwayat yang kita Adim salahkan dari sahabat yang baru Uqbah ibnu Amir. Namun kita permasalahkan di sini bukan masalah lafaz salatan karena lafaz salatan bisa jadi sahih Ditambah lagi dari Uqbah bin Amr empat riwayat. Namun lafaz bihamdihinya Apakah lafaz bihamdihi tentang hadis ini dari Jube, dari Uqbah bin Amir, Imam Abu Dawud di dalam sahihnya mengeluarkan hadis ini sekalian mengatakan wahadihi ziyadah nahafu an la takuna mahfudah. Bahwa ziyadah tambahan wa bihamdihi aku takut kayaknya tidak sahih. Maka ini pendapat Imam Abi Dawud dan jika kita rujuk kepada sanad, maka di riwayatnya itu ada keraguan dari Lais Ibnu Sa'ad. Saat menyebutkan dari Musa Ibnu Ayub. Ayub Ibnu Musa. Yang mana dia adalah rawi yang saduk Hasanul Hadis. Jika kita rujuk kepada sanad apa yang menyebabkan Abu Daud mengatakan sanad ini doif disebutkan dari Musa ibnu Ayub Ibni Amir. Berarti sanadnya ada apa? Rojul mubham. An rojulin min qawmihi. Setiap siapa seseorang dari kaumnya yang meriwayatkan dari tidak diketahui maka hadis ini sesuai ucapan Abu Dawud dikarenakan mubham. Adapun Nu'ayub yang kita. Kemudian kita katakan telah datang syawahid dari Amir. Di sanadnya ada yang mubham an rajulin min qaumihi. Ingat itu. Sanad yang pertama dari Uqbah bin Amin diriwayatkan Abu Dawud, di sanadnya ada siapa? Rawi mubham.